Adapun mengikat ikatan tetapi tidak ada maksud menyihir tentu boleh. Sebagaimana yang sudah dibahas. Kemudian di akhir penjelasan dari bab ini beliau mengatakan i'tamid ala nafsika bin nisbati serahkanlah kepada dirimu sendiri apabila berhubungan dengan manusia. E, dibandingkan dengan manusia, dibandingkan dengan orang lain, kita disuruh pasrah kepada diri kita sendiri. Artinya kalau kita mempunyai e, hajat kepada orang lain, pada si fulan misalnya kita punya uh, keperluan pada si fulan nah usahakan kita bisa memenuhi hajat tersebut tanpa si fulan tanpa si fulan tanpa pertolongan dia insya Allah saya bisa tanpa bantuan dia insya Allah saya bisa nah, itu kalau dinisbatkan kepada manusia fala tas'alhum wa la tastadilla amamahum. Jangan engkau minta kepada dia, jangan engkau merendahkan dirimu di hadapan dia. Wastaghni anhum mastata'ta dan uh, cukupkanlah dirimu tidak perlu dengan bantuan dia semampu. Ah, ini sifat yang mulia. Ini sifat yang mulia. Jangan minta, jangan merengek, jangan terlalu berharap, begitu. Ya, minta-minta apalagi tercela. Amma binisbati lillah, adapun dinisbatkan kepada Allah, fala tastagni anhu. Maka jangan sekali-kali merasa cukup dari Allah. Ya. Kalau terhadap Allah jangan sudah, udah nggak usah, nggak usah minta kepada Allah. Ya, jangan ngerepotin Allah nggak enak, yang nggak ada. Ini ucapan yang keliru. Kita harus memohon kepada Allah, merengek kepada Allah, meminta kepada Allah, merendahkan diri di hadapan Allah agar Allah memenuhi uh, hajat kita, keperluan kita seperti itu. Bahkan dalam rangka menyambung tali sendal. Perbuatan yang sangat mudah yang insya Allah nggak ada yang gagal. Menyambung tali sendal gampang sekali. Sendal kan ada talinya zaman Nabi ya. Uh, suka putus. Uh, menyambungnya mudah sekali, sangat mudah. Tapi jangan mentang-mentang mudah, lalu tidak mengharap dari Allah, tidak meminta kepada Allah, tidak minta bantuan kepada Allah, jangan. Itu yang sekecil itu, yang pasti berhasil insya Allah, apalagi yang besar. Adapun sekali lagi apabila dinisbatkan kepada manusia, jangan. Selagi masih bisa dilakukan sendiri, lakukan sendiri. Selagi kita tidak bisa, tidak uh, apa perlu minta merengek kepada orang lain, nggak usah merengek, walaupun nggak usah nggak usah meminta, walaupun dia ibu kita, ayah kita, mertua kita, ya, yang pantas kita merengek, jangan. Kalau perlu ngasih, Eh, memberikan bantuan pertolongan. Ini merdeka. Ini izzah. Ya. Bal kun daiman mu'tamidan ala rabbik hatta tatayassara lakal umur. Akan tetapi terus-menerus engkau harus bermohon memohon kepada Allah, menyerahkan diri kepada Allah sam hingga dimudahkan perkara-perkara Engkau yang memudahkankan Allah. Usaha kita, ucapan kita, eh, perjalanan kita itu sekedar usaha. Allah yang menentukan hasilnya. ومن هذا النوع من يتعلقون ببعض الأحراث يؤلكونها فإنهم يوكلون إلى هذا dalam hal ini orang yang hatinya memasrahkan dirinya kepada sesuatu, maka Allah akan serahkan kepada dia sebagaimana hadis yang uh, lalu. Ya, yeah. barang siapa yang menggantungkan dirinya kepada sesuatu, maka Allah serahkan kepada sesuatu itu. Allah nggak ikut campur, Allah nggak tahu menahu Allah tidak uh, ikut menjaga, tidak ikut mengawasi dan seterusnya dalam arti Allah uh, murka. Wala yahsulu lahum maqsuduhum eh, sehingga tidak akan tercapai maksud keinginan dia. Lakinnahum lau i'tamadu 'ala Allah akan tetapi jika mereka pasrah kepada Allah wasalaku as-subula asy-syar'iyyah dan mereka menempuh jalan yang syar'i Jalan yang syar'i itu uh, yang bagaimana? Ada dua. Jalan yang syar'i ada dua. Yang pertama, jalan yang akal kita tidak bisa mencerna. Ya, misalnya ingin panjang umur dengan cara memperbanyak silaturahim, akal nggak bisa cerna. Ingin sembuh dari sakit dengan cara memperbanyak sodako, kan akal nggak bisa cerna. Mestinya kalau ingin sembuh dari sakit, uang jangan di sodakokan, tapi buat beli obat, buat bayar dokter kan begitu. Nah, di sini ada jalan syar'i yaitu uh, ingin sembuh dari sakit dengan cara memperbanyak sodakoh, ah, itu boleh. Karena memang ada keterangan dari Nabi alaihi salatu wassalam, wadawu amradukum bis sodakoh. Sembuhkanlah penyakit kalian dengan cara memperbanyak sodakoh. Maka mengimani ini mengharapkan kesembuhan dengan cara memperbanyak sedekah tentu boleh. Ya. Yeah. ingin uh, agar kaum muslimin bersatu caranya bagaimana? Lurus dan rapat soft salat kita. Ini kan akal nggak bisa cerna. Apa hubungannya kaum muslimin bersatu, saling mencintai, tidak saling membenci, tidak saling membunuh dengan lurus dan rapat dalam soft salat? Kan akal nggak bisa cerna. Tapi karena itu memang sabda Nabi, maka sami'na wa ta'ana. Ini yang pertama. Yang kedua, eh, jalan-jalan uh, syar'i, sebab-sebab syar'i yang akal bisa cerna. Ingin dagangannya laris, ya pelayanan yang bagus, harga jangan terlalu mahal, cari tempat yang ramai dan seterusnya. Ini pun bagian dari syar'i. yang tidak syar'i yang bagaimana yang akal tidak bisa cerna dan itu tidak ada keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingin dagangan laris? Bacakan Yasin tujuh kali. Nah, ini tidak ada keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini bukan syar'i. Ya. Yang ada keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah yang syar'i apabila akal tidak bisa mencerna. Jika akal bisa mencerna, maka tidak perlu ada contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saya kira kita semua tahu bahwa Nabi tidak pernah mengajarkan bagaimana cara agar dagangan kita laris secara dunia. Serahkan kepada eh, masing-masing. Uh, ya. <clears throat> ma yuridun maka mereka akan mendapatkan apa yang mereka ingini wa min hadzal naw' aidan man ta'allaqa syai'an al qubur wa ja'alaha malja'ahu wa mughithahu 'inda talabil umur fa innahu yukalu ilai dari jenis ini uh, ketika seseorang menyerahkan dirinya kepada sebuah kuburan misalnya maka berarti dia menjadikan kuburan itu sebagai tempat bersandar, sebagai tempat minta tolong. Ya, ketika dia mempunyai keinginan, fa innahu yukalu ilai, maka Allah pasrahkan dirinya kepada kuburan tersebut. Bagaimana? Allah tidak nolong, Allah katakan minta tolong kepada orang yang sudah mati itu. Mintalah tolong kepada kuburan itu. Bagaimana? Ini mengerikan sekali. Orang yang bernasib seperti ini. Ya. Sama ketika uh, ayah kita, kita masih sekolah, semuanya dibiayai oleh ayah kita, tapi kita nggak mau taat sama ayah kita, malah kita uh, taat sama teman kita, ya. Uh, ayah kita mengatakan, jangan minta duit kepada ayah, minta duit kepada temanmu itu, bayar SPP dan seterusnya kepada temanmu. Ini kan secara akal kita bisa tangkap bahwa ini keadaan yang sangat uh, tidak baik. Ini yang mengatakan Allah Rabbul Alamin. Allah mengatakan jangan minta kepada aku, mintalah kepada kuburan, mintalah kepada orang yang sudah mati, mintalah kepada batu. Ya. Wal insanu qad yuftanu wa yahsulu lahul matlubu bi du'ai haula. Dan di sini orang terfitnah bahwa apa yang diinginkan oleh seseorang itu bisa uh, terpenuhi dengan doa mereka itu. Ay, fitnahnya di sini. Ya. Saya kira sedikit orang yang mengatakan saya minta kepada uh, wali yang dikubur ini. Saya kira sedikit. Ya. Walaupun ada tentunya. Di atas kuburan Syekh Abdul Qadir Jailani Ya Syekh, tolonglah kami. Ya Syekh, turunkan hujan. Mungkin ada, tapi sedikit. Ya. Yang banyak bagaimana? Dan ini yang memfitnah kaum muslimin. Tujuannya tetap Allah. Tetapi lewat wali yang sudah mati ini. Lewat syekh-syekh yang sudah meninggal ini. Tujuannya Allah. Gitu. Jadi wali-wali yang sudah meninggal ini termasuk Rasulullah SAW memohonkan kepada Allah untuk kita semua. Ya, ini jelas batil wa bainahuma barzakhun ila yaumi yub'atsun. Karena antara yang hidup dengan yang mati itu ada barzakh. Apa barzakh? Dinding tebal yang tidak mungkin bisa ditembus. Artinya orang yang sudah mati dia tidak akan bisa mendengar dari orang yang masih hidup. Innaka la tusmi'u man fil kubur. Engkau tidak akan bisa membuat orang yang dikubur bisa mendengar. Termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan mendengar uh, teriakan umatnya, permohonan umatnya dari atas kubur beliau. Alamnya sudah berbeda. Alamnya sudah uh, lain ya maka kita memberikan salam dan seterusnya ini sekedar adab ya bukan berarti uh, memberikan salam boleh berarti berbincang boleh memohon boleh ya lihat Abu Bakar lihat Umar lihat para sahabat kan mereka kaum muslimin yang paling faham ya dan yang paling dekat dengan kubur Nabi tapi mereka tidak pernah datang ke kubur Nabi, minta kepada Allah lewat kubur Nabi. Ya. Walakin hadzal matlub alladhi hasala has khusrun 'inda du'aihim la bi <coughs> Ini uh, sebagian terfitnah bahwa Eh, doa mereka itu bukan yang dikabulkan oleh Allah, tapi dari doa yang mati itu. Ini kan luar biasa, ini fitnah yang luar biasa. Ya. Padahal jelas Allah mengatakan, Udu'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, niscaya akan aku beri. Ya. Di sini tidak ada perkataan lewat si A, si B, si C. Apalagi yang sudah meninggal. Langsung. Ya. Maka ketika kita minta doa kepada seorang ulama, minta doa kepada seorang syekh, minta doa bahkan lewat Rasulullah SAW itu boleh. Asal mereka masih hidup. Tetapi lebih baik langsung. Lebih baik langsung. Ketika dibahas, mana lebih baik? Ya, Orang datang pada orang soleh, ya Syekh, tolong doakan saya agar saya penyakit saya disembuhkan. Dengan langsung dia kepada Allah, ya Allah sembuhkan penyakit saya. Mana yang lebih baik? Yang langsung. Dua-duanya boleh. Asal masih hidup ya. Tetapi lebih baik langsung. Kenapa menunjukkan dia sikoh kepada Allah, yakin kepada Allah. Allah lebih senang. Ya, walaupun sekali lagi itu boleh. nah, <clears throat> mereka mereka beranggapan seandainya uh, tujuan mereka terlaksana, mereka bilang ini karena doa syekh yang sudah meninggal. Ini karena permohonan uh, fulan yang sudah meninggal untuk saya. Ya, bukan doa saya. Berarti kan uh, suudon, ya. Salah satu yang tidak disukai oleh Allah, kita suudon kepada Allah, yaitu berdoa, memohon, tetapi kita mengatakan, apa mungkin Allah mengabulkan permohonanku? Ini salah satu sifat suudon yang dibenci oleh Allah. Maka jika kita memohon, jika kita minta kepada Allah, harus yakin. Harus yakin. Ya, dan harus sungguh-sungguh. Maka salah satu doa yang tidak boleh, yang terlarang adalah Ya Allah, uh, turunkan hujan ya Allah, jika engkau mau. Ya, ini nggak boleh. Ya Allah, panaskanlah hari ini ya Allah, jika engkau mau nggak boleh. Berarti nggak sungguh-sungguh. Ya. Karena doa itu memang memohon, merengek. Ya Allah turunkanlah hujan, ya Allah. Begitu. Jangan insyita. Jika engkau mau ya Allah. Kalau nggak mau, nggak turun juga nggak apa-apa dah. Ya, nggak begitu. Itu bukan memohon namanya, bukan berdoa. Memohon itu berdoa merengek, menangis, memohon, meminta, betul-betul berharap. Itu namanya berdoa. Ah, kemudian beliau membawakan uh, sebuah ayat dari suratul Ahqaf. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ Siapa orang yang lebih sesat dari orang yang memohon, menyeru berdoa kepada selain Allah yaitu yang tidak bisa mengijabai dia sampai hari kiamat. Taulah kita dari sini, siapapun yang kita minta dan itu bukan Allah, siapapun yang kita uh, mohon dan itu bukan Allah, tidak akan bisa mengijabah. Jibril, Mikail, Rasulullah alaihi salatu wassalam, Imam Syafi'i, Imam Bukhari, kita mohon kepada mereka tidak akan diijabah sampai hari kiamat. Satu-satunya yang boleh kita mintai, kita berdoa kepadanya hanya Allah Rabbul Alamin. Ya, yeah. masih ingat doa itu apa? Apa? Masih ingat doa itu apa? Hah? Meminta. Jadi orang meminta itu berdoa meminta kepada siapapun yang tidak di hadapan kita. Itu namanya berdoa. Ya. Bisa sudah mati, bisa masih hidup, tapi tidak di hadapan kita. Ketika saya minta kepada ibu saya, ibu, ibu, tolonglah anakmu ini ibu, ibu. Padahal ibu di jauh sana, tanpa telepon, tanpa SMS, berarti saya sedang berdoa. Haram. Ya. Jadi berdoa adalah meminta, memohon kepada siapapun yang tidak ada di hadapan kita. Ya. Nah, termasuk batu kayu walaupun di hadapan kita. Ketika kita minta kepada batu kayu itu, karena secara akal yang Allah berikan kepada kita nggak mungkin dia bisa mengijabah. Walaupun dia di hadapan kita. Ya, kita lanjutkan. <clears throat> Beliau membawakan hadis sahih riwayat Imam Muslim di Kitabul Bir wal Wasilah bab tahrim namimah wa an ibn Mas'ud anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Ala hal unabbi'ukum mal'adhu. Dotnya uh, sukun ya. Ini tak marbuto saya kira keliru ini hak ya. Al-adhu. Maukah aku beritahukan kepada kalian apa itu al-adhu? Dijawab sendiri oleh Nabi, hiya an-namimah. Dia adalah an-namimah. Apa an-namimah? Diterangkan sendiri oleh beliau, al-qalatu bainan nas. Memindahkan ucapan dari satu orang ke orang lain. Si A ngomong seperti ini, kita pindahkan si B jadi dengar. Kita pindahkan ke C jadi dengar. Kita sampaikan ke D jadi dengar. Jadi tahu semua. Padahal tidak ada perlunya. Ya, kecuali ilmu. Berita ini itu gosip tidak perlu. Ya, ini an namimah. Dan namimah ini benar. Ya, bukan fitnah. Bukan al-buhtu nanti akan dibahas. Namimah itu benar si A ini ngomong setengah jam, ya. Saya dengar omongan si A setengah jam. Saya sampaikan semuanya kepada si B. Saya sampaikan semuanya kepada si C dan ini namimah. Ya. Ini yang uh, disebut dengan al-adhu, memecah belah kaum muslimin, memporak-porandakan persatuan kaum muslimin. Ini haram dan sodaqah Rasulullah terbukti kebenaran sabda Rasulullah SAW. Coba lihat hari ini kaum muslimin. Kaum muslimin saling membenci, kaum muslimin saling caci maki. Ketika apa? Baca Quran. Ah. baca tulisan wartawan. Ah. Oh, sialan bener ya. Ternyata tiga miliar dia lalap ya. Uh, kebencian muncul. Ya, Coba kalau dia nggak tahu. Ya, Aku bandingkan, kalau rakyat nggak tahu, dengan rakyat tahu, caci makian. Ya, yeah. caci makian. Apa manfaatnya? Apa yang bisa dilakukan oleh rakyat ketika rakyat tahu bahwa si Fulan ini nilep uang negara sekian miliar, sekian, apa yang bisa dilakukan? Nggak ada yang bisa. Kecuali cacian, makian, hinaan, kutukan. Sodako Rasulullah terbukti kebenaran sabda Rasulullah. Pecah. Kaum muslimin tafrik pecah. Saling membenci. Karena apa? Disebarluaskan aib. kan nggak perlu. Cukup para hakim saja yang tahu. Ya, lihat hari ini oh, sudah merata subhat ini. Yang namanya urusan negara, rakyat harus tahu semua. Ya, ini wahyu dari mana? Negara itu punya rahasia yang jika rakyat tahu bahaya. Ini sekolah negara nggak boleh punya rahasia. Ya, dibeberkan semua. Maka yang terjadi seperti yang kita saksikan. Cacian, makian, hujatan, laknat. Tidak akan turun rahmat ketika kaum muslimin seperti ini. Nah, seingat Nabi uh, lupa dibikin lupa mau mengumumkan malam Lailatul Qadar karena cacian makian, karena umpatan, karena berantem mulut dua orang sahabat. Nabi mau eh, umumkan bahwa malam Lailatul Qadar itu malam anu. Beliau jadi lupa gara-gara uh, perselisihan ini. Maka perselisihan tidak mendatangkan rahmat. Ya. Yeah seperti biasa, beliau mengawali dengan membahas beberapa ilmu nahu. Beliau membahas ala adatu istiftah ini huruf pembuka. Wal gharadu tanbihul mukhatab wal i'tina'u bima yulqa ilaihi li ahammiyatihi. Yang tujuannya adalah menarik perhatian pendengar. Ala ketahuilah Ala ketahuilah. Ya. Orang akan timbul penasarannya ketika mendengar kalimat seperti ini. Dan ini banyak dalam Al-Quran dan uh, Sunnah. Ala wahiyal qalbu. Ya. Ketahuilah bahwa itu adalah hati. Hal unabbi'ukum mal'adhu maukah aku beritahukan kepada kalian uh, apa itu al-adhu yang memecah belah yang bisa memecah belah yang bisa memporak-porandakan persatuan ini seperti firman Allah ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin arim Wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kepada kalian satu perniagaan, perdagangan yang akan e, menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Li'annal insana mustakun ilal ulum yuhibbu ayya'lam. Karena sifat dasar manusia itu e, penasaran, ingin mengetahui sesuatu Ya, ini sifat dasar manusia. Ya. Nggak usah jauh-jauh ketemu orang baru saja ketemu. Ya, biasanya kita nanya kepada teman kita, dia siapa? Ya, karena sifat dasar manusia itu ingin tahu. Dia siapa? Dia dari mana? Mau apa dia kemari? Itu sekedar manusia. Ya, apalagi ada kejadian, apalagi ada yang berantem, ada lagi ada yang terjatuh, tentu kita uh, lebih bertanya lagi, ada apa? Kenapa? Dan seterusnya. وقد يكون المراد به التنبيه uh, menarik perhatian. Maksud dari uh, huruf istiftah tadi adalah menarik perhatian. Lianna al-muwajjaha ilaihi al-khitab yanbaghi an yatanabbaha liya'lam wa hiya tasluhu lil jami' karena oh, apa? Sekali lagi sifat dasar manusia itu ingin tahu, maka oh, pendengar akan penasaran apabila oh, mendengar ucapan seperti ini. Ala, ya, ketahuilah. Wa ma'na unabbi'ukum ay ukhbirukum. Maksud unabbi'ukum, ukhbirukum sama memberitahukan, mengkhabarkan. Sama. E, muradif lil khabar. Waqala ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan min nahiyatil lughah lal istilah secara lugah <coughs> bukan secara istilah innal imba'a lugatan yakunu fil umuril hammah. Kalau amba itu untuk perkara-perkara yang penting. Adapun ikhbar uh, lebih umum, penting atau tidak penting. Ini menurut ulama logo. Ya. Yeah. Demikianlah uh, bahasa Arab. Ya. Yeah. Oh, satu persatu itu mempunyai arti yang berbeda-beda yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia misalnya hilang, nggak ada lagi. Ya, unabi ukbir hukum, apa diartikan sama? Menghabarkan, memberitahukan. Apa bedanya menghabarkan dengan memberitahukan? Nggak ada bedanya. Hilang kan? Ketika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia hilang. Kehebatan bahasa Arab itu hilang. Ya. Maka para ulama lungguh mengatakan jika bahasa Arab diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, jadi naik apa turun? Turun. Bahasa Indonesia diterjemahkan dalam bahasa Arab naik. Ya. Bahasa non Arab diterjemahkan ke Arab naik. Bahasa Arab diterjemahkan ke ajam turun. Oleh karena itu eh, orang-orang uh, uh, Arab waktu itu terkagum-kagum membaca kitab-kitab filsafat karena dalam bahasa Arab. Ya, setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Itu karena naik, nilainya naik. Bahasa Arab diterjemahkan ke ajam turun. Apalagi bahasa kita yang apa sedikit sekali eh, rumus-rumus uh, hukum-hukum aturan lebih turun lagi. Maka bahasa Arab yang luar biasa, Al-Quran yang luar biasa, ketika kita baca terjemahnya bahasa Indonesia, biasa-biasa saja. Ya, biasa-biasa saja. Nah, dari sini sebagian masyayikh mengatakan untuk kitab-kitab bagus, kitab-kitab para ulama jangan diterjemahkan. Sayang. Ya, tapi dipelajari. Gitu. Jangan diterjemahkan. Sayang. Jadi gak bagus lagi. Tapi dipelajari. Isinya apa dipelajari. Gitu. Sebab kalau diterjemahkan, Selesai, ya. Fathul Bari diterjemahkan, Al-Um ya selesai seperti itu. Belum kalau yang penterjemahnya nggak faham, jadi rusak. Ya. Katanya Allah um oh kitab yang isinya gini-gini doang, ya. Bahasa Indonesia. Ya, bukan bahasa Arab. Masih ingat kan kisah eh, apa? Dokter kafir ya yang bertemu dengan Raja Faisal Ya. Dinasihati oleh beliau kalau ingin tahu Islam, eh, jangan baca Al-Quran terjemah. Baca Al-Quran oh, Arabnya. Nah, penasaran dia lalu belajar bahasa Arab dan betul terkagum-kagum dia dengan Al-Quran yang bahasa Arab. Bahasa Inggris ya biasa saja, bahasa Indonesia biasa saja. Ya. Akhirnya walillahilham masuk Islam. Al-adhu ala wazni al-hablu atau as somtu atau al-wa'du. Ini pun nggak ada dalam bahasa kita. Wazan. Ya. Wazan. Al-adhu itu wazannya al-hablu atau as somtu atau al-wa'du. Jadi kata-kata yang mirip. Dalam bahasa kita nggak ada wazan. Ya, apa wazan itu? Ya, kalimat itu ya sudah nggak ada wazannya kan? Batu ya batu, ya kerikil ya kerikil. kerikil itu wazannya apa? Batu itu wazannya apa? Belajar nggak ada. Paling ada kata benda, kata kerja. Ya. Kata kerja ada berapa? Bahasa Indonesia. Iya, kata kerja Ya mungkin dengan perintah ya. Kata kerja lampu saja nggak ada kan bahasa kita. Arab, madi, mudore, amar. Ya. Madinya ada yang maklum, ada yang majhul. Ya. Nanti satu kata kerja itu jadi 14. Ya. Madi jadi 14, mudore jadi 14. Ya. Amr jadi 6. Oh, banyak aturan luar biasa. Maka sengaja Allah turunkan Al-Quran dalam bahasa Arab. Ini bukan kebetulan. Maka tahan mulut kita mengatakan, ah kebetulan aja. Nabi Muhammad orang Arab, ya iyalah. Mau Nabi Muhammad orang Tasik, ya Al-Quran bahasa Sunda. Jangan tahan mulut kita mengatakan seperti itu. Ya, ini bukan kebetulan. Ya, Allah sengaja. Allah kan maha perencana. Sudah direncanakan oleh Allah. Bimakna al-qat'u dengan makna maknanya artinya memutuskan, memecahkan, memporak-porandakan. At-tafriq Nah, apa yang bisa memporak-porandakan itu? Dijawab oleh Nabi, hiya an-namimah. Namimah, eh, wazannya fa'ilah. Ya. Maknanya maf'ulah. Gitu. Eh, yang disampaikan eh, kepada orang lain. Diambil ucapan si fulan, disampaikan kepada si A, si B, si C, dan seterusnya. Ini namimah. Al-qalatu bainan nas memindahkan ucapan dari satu orang ke orang lain. Ya. Fayati li fulanin wa yaqul. Misalnya seseorang mendatangi si fulan mengatakan fulan yasubbuka. Fulan mencaci maki engkau ya fahuwa namma ilaihi alhaditha wa naqalahu berarti dia telah menakal telah menamim ucapan si fulan tadi ya hal seperti ini tidak boleh disampaikan yang boleh disampaikan adalah uh, salam uh, pujian ya uh, yang bisa mendatangkan kasih sayang. Bukan cacian, makian, dan seterusnya. Ini akan menimbulkan perpecahan. Wasawa'an kana sadikan au kadiban. Sama saja apakah dia jujur, benar, atau dusta. Sama saja. Namanya namimah. Ya? Dan tercela. Gitu. kana kadiban fahuwa buhtun wa namimatun. Kalau dia bohong, berarti dia namimah juga, buhtun juga. Namimah juga, dusta juga. Wa inkana sadikon fahuwa namimatun. Kalau dia benar, berarti dia namimah. Ya. Yeah. Maka Nabi mengatakan, kafa bil mar'i gadiban. Cukup seseorang dikatakan dusta, pendusta, pembohong ketika menyampaikan apa saja yang dia dengar. Jadi dia dengar apa saja dari orang, sampaikan kepada yang lain. Gak bisa menahan mulut. Ya, dari kuping ke mulut seperti apa pralon gitu ya. Gak ada yang tersisa gitu. Gak ada yang ditahan di dalam, keluar semua. Ini kafa bil mar'i kadiban wa fi riwayatin kafa bil mar'i isman. Cukup dosa dia. Cukup dikatakan sebagai pendusta. Ya, maka tahan. Berapa banyak di antara kita yang akhirnya uh, saling membenci gara-gara tahu. Coba kita nggak, coba di sini, ya antum tahu aib masing-masing, ya. tidak nyaman, tidak enak, saling membenci dan seterusnya. Alhamdulillah kita nggak tahu aib kita masing-masing. Jadi kita saling mencintai, saling husnudon. Ya. Mana ada manusia yang tidak punya aib? Seluruh manusia punya aib. Ya. Wan namimatu kama akhbar Rasul sallallahu alaihi wasallam taqta'u silah. Dan namimah itu sebagaimana yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bisa memutuskan silaturahim ya. Kakak dengan adik, keponakan dengan paman yang harmonis mesra, kemudian menjadi pecah saling membenci gara-gara namimah. Gara-gara keponakannya ngomong begini sampai ke pamannya. Mungkin ngomongnya nggak sengaja. Mungkin sekedar bercanda dan seterusnya. Kan menyampaikan mungkin tidak sama persis dengan gaya bahasa dari yang bicara ah ditanggapi lain, ya maka oh, hentikan, berhenti cukup ya kita dengar dan tutup. Dan orang yang bisa seperti ini berarti dia orang kuat, ya luar biasa orang yang bisa menahan pembicaraan. Ini salah satu uh, bukti bagaimana uh, banyaknya wanita yang masuk neraka. Ya, karena wanita mempunyai sifat seperti tadi wallahu Iya. Uh, mungkin sampai sini saja. Insyaallah tidak ada soal jawab. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.